بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا يا ربنا نسألك علما نافعا أما بعد Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat kudrah dan sifat iradah. Saat ini kita akan bahas sifat ilmu, hayat dan juga mungkin kalau ada waktu sama basar sekalian kalam kemarin bahas tentang sifat ilmu, hayat ringkas sekarang kan kita jelaskan sifat ilmu dan hayah ilmu Maksudnya sifat ilmu adalah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang sudah sangat dahulu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kasyufu biha al-ma'lum inkishafan ala wajhil ihatati. Maksudnya dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna meliputi, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Masih di dalam perkataan Musa'ib wa amma burhanu wujub ittisafi ta'ala bil qudrati bil qudrati wal ilmi wal hayati fa innahu lan tafa syai'un minha law ma wujida syai'un al habatis Dalilnya sifat kudrah, iradah dan ilmu hayat empat-empatnya ini adalah alam semesta ini. Jika Allah tidak bersifat dengan itu semuanya niscaya tidak akan terwujud alam semesta. Urutannya adalah Allah menciptakan semesta alam itu karena Allah mengetahuinya akan mengadakannya. Dan karena Allah mengetahui kemudian Allah menghendaki untuk mewujudkannya. Dan Allah menghendaki untuk mewujudkannya itu dengan kudrah Allah Allah mewujudkannya. Dan tidak akan disifati dengan ilmu. Kemudian tidak disifati dengan kudrah, tidak disifati dengan iradah. Jika kecuali sesuatu tersebut atau zat apa yang mempunyai ilmu, zat tersebut adalah hidup. Maka ini satu paket. Kalau tidak disifati hidup, tidak akan punya ilmu. Tidak disifati hidup, tidak akan menjadi yang berkuasa. Tidak disifati hidup, tidak menjadi yang berkehendak. Baik tentang ilmu, adapun ilmu min ghaidi sabi khafa'in. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh ketidaktahuan terlebih dahulu. Mungkin kita kita mengetahui segala sesuatu, mungkin kita mengetahui banyak hal, akan tapi sebelumnya kita pernah tidak tahu. Tapi bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketidaktahuan. Dan ilmu Allah adalah maha dahulu dan dahulu. Lagi-lagi akan jadi bahan pertanyaan bagaimana dihubungkan ilmu Allah yang qadim. Ilmu Allah yang qadim dihubungkan dengan sesuatu yang baru. Gimana nyambungnya? Sementara Hubungannya ilmu Allah itu adalah kepada semua yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Artinya Allah Maha tahu kalau Allah itu adalah Maha ada dan harus ada, wajibul wujud. Dan Allah tahu bahwasanya adanya dua Tuhan itu adalah tidak boleh ada. Allah juga Maha tahu keberadaan kita semuanya. Makanya dikatakan ta'alluqnya Sifat yang namanya sifat ilmu adalah kepada semuanya, baik yang wajibat ataupun mustahilat dan juga yang namanya jaizat. Kemudian pengetahuan Allah itu tidak dahului ketidaktahuan dan pengetahuan adalah sempurna. Jangan sampai ada yang berkata Allah tahu secara global tapi tidak tahu detailnya. Itu juga termasuk bentuk syirik. Akhirnya mengatakan Allah tidak tahu rincian apa yang ada di jekat raya semesta ini. Allah Maha tahu semuanya. Sehingga taaluknya ilmu Allah dengan semuanya yang ada ini adalah taaluk, taaluknya ilmu Allah dengan semuanya termasuk taaluk Allah dengan wajibat dengan zat Allah, Allah mengetahui zatnya Allah. Allah mengetahui sesuatu yang jaizat, Allah mengetahui sesuatu yang mustahil. taaluknya adalah taaluk tanjizi semuanya. Jadi tanjizi qadim. Artinya dari dulu Allah bukan Allah itu layak untuk tahu, tidak. Allah memang Maha tahu. Jadi dari zaman azali dulu Allah tahu kalau engkau punya anak berapa sudah tahu. Engkau punya cucu berapa ribu sampai hari kiamat tahu Allah. Jadi tidak ada istilahnya hubungannya ilmu Allah dengan makhluknya ini adalah hubungan yang Allah tidak tahu sebelum terjadi, tidak. Tidak dikatakan soloh solehi juga artinya belum mengetahui selagi sesuatu itu belum terjadi, tidak. Allah maha tahu. Dan sudah tahu, makanya tanjizif Diketahui dari dahulu, dari dahulu, dan dari dahulu. Akan adanya ini semuanya, perkumpulan ini semuanya. Baik, ilmu. Kemudian hayat. Nanti akan kita hubungkan dengan ilmu, hayat, sifat, kudrah, iradat. Sifat hayat adalah sifat yang tusahih, sifat tusahih. Liman qamat bihi sifatul ilmi wal kudrati wal iradati. Maksudnya sifat hayat adalah sifat yang menjadikan. Zat yang bersifat ilmu, yang mempunyai sifat ilmu dan sifat kudrah, dan sifat iradah itu menjadi benar. Sebab kalau dikatakan Allah mempunyai sifat ilmu, kemudian diberi nama diberi eh, Allah mempunyai sifat yang nama kudrah dan namanya iradat, Sungguh tidak mungkin kalau Allah tidak hidup. Ini dalil aklinya atau dalil Qur'annya banyak. Allahul la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah maha hidup. Baik. Kemudian uh, Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Allah maha Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Itulah yang akan memberikan kehidupan. Jadi kalau hidup kita itu adalah hidup karena diberi oleh Allah kehidupan, bedanya. Tapi kalau hidup Allah itu adalah hidup zati. Hidupnya Allah adalah anak Allah Maha Hidup. Dan tidak berpermulaan akan wujud hidupnya hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dahulu tentang sifat sama dan basar. Amma burhan wujubi samilahu ta'ala adapun hujah tentang wajibnya Allah mempunyai sifat yang namanya sama. Maha mendengar. Ta'ala maha luhur Allah wal basari dan Allah maha melihat. Wal kalami dan berbicara ada fal kitab was sunnatu wal ijma. Al kitab Al-Qur'an was sunnatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sami Al-Basir dalam Al-Qur'an sering sekali disebutkan. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara dengan Sayyidina Musa alaihissalam ijma disepakati oleh para ulama wasanya Allah adalah maha bicara. Allah berbicara, Allah punya kalam dan Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Kemudian wa innahu wa aidan dan sesungguhnya juga laulam yattasif biha jika Allah tidak mempunyai sifat sama basar dan kalam la yadri la lazima niscaya akan harus Allah itu mempunyai bersifat bi dengan lawan-lawannya min wahyana qais dan itu adalah sifat kurang, nggak pantas kekurangan bagi Allah. Misalnya Allah tidak mendengar. <laughs> Tuli dong. Allah tidak melihat, buta dong. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun dan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah muhal. Adapun sifat sama basar nanti akan dibahas oleh para ulama hubungannya dan sifat sama sifat basar ada semuanya sifat sama basar adalah sifatun atau sifatani qadimatani azaliyatani qaimatani bidadi ta'ala sifat yang maha dahulu sifat Allah subhanahu wa ta'ala sama basor dan adapun sama basor itu ta'aluknya adalah dengan dengan semua yang ada sama basor Allah itu ta'aluknya kulli mawjudin kepada semua yang ada baik yang ada secara wajib atau yang ada secara tidak wajib jadi Allah mendengar kalam Allah. Allah Maha mendengar dengan kalam Allah dan Allah juga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari itu disebutkan ta'alluqnya kalamullah itu eh, taaluknya ta'alluqnya sama Allah apa sama Allah pendengar apa Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat itu hubungannya adalah dengan semua yang ada. Sehingga sampai dikatakan yang kadang bagi pemula penuntut ilmu menjadi bingung. Allah itu maha mendengar kepada semua zat. Allah maha melihat kepada suara. Kalau suara kan didengar mestinya begitu ya. Kalau Allah maha mendengar segala suara jelas. Bagi semua dari kita akan faham dan mengerti. Kalau Allah melihat zat seperti ini, Allah mengetahui melihat kita. Sangat jelas. Akan tapi di saat dikatakan Allah apa Allah Maha melihat kepada segala sesuatu termasuk Allah melihat kepada suara. Dan juga Allah Maha mendengar kepada zat. Ini yang dibahas oleh para pakar akidah Ahlussunnati wal Jamaati. Ada apa di balik istilah-istilah semacam itu? Ternyata ada di balik itu semua adalah tanzih untuk mengukuhkan bahasanya Allah itu tidak seperti makhluknya. Ia kalau ente tidak akan bisa melihat kecuali zat. Engkau tidak akan bisa mendengar kecuali suara. Sebab sudah dikatakan Allah bisa melihat zat Allah sendiri dan Allah Maha dengar zat Allah sendiri. Jadi agar tidak disamakan, agar tidak mengiaskan makhluk akholik dengan makhluk. Sebab nanti kalau kita katakan Allah hanya bisa melihat suara saja maka seperti kita. Atau kita katakan Allah hanya melihat, eh, Allah hanya melihat uh, zat maka seperti kita. Atau Allah mendengar suara seperti kita. Maka ada sesuatu yang bisa didengar tapi bukan suara. Nah, ini sesuatu yang paling ada sesuatu yang bisa didengar tapi bukan suara. Jadi kalau dikatakan kalamullah nanti sama basar dan kalam digabungkan. Ada kalamullah nanti ya kalam kita sambung sekali tiga ini biasanya satu paket kita terangkan bareng-bareng. Kalau kalamullah adalah sifatun qadimatun azaliyatun. Qaimatun bidzatihi ta'ala sifat Allah. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dan sifat itu maha dahulu bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin wala bina'in wala i'rabin jadi namanya sifat kalam Allah itu adalah sifat yang maha dahulu. Tanpa suara, tanpa huruf. Tanpa ada suaranya, tanpa ada huruf. Bala sautin, bala harfin. Bala takdimin, bila takdimin, bala takhirin. Tidak ada dahulu. Kalau saya, kalau kita berbicara ada takdim, ada takhir. Aku pergi ke masjid, maka aku lebih dulu daripada kalimat pergi. Aku pergi ke masjid. Tapi kalau Allah semuanya qadim, enggak ada ini lebih dulu dari ini. Sebab kalau ada lebih dulu, ada yang berikutnya berarti ada ada qadim, ada ha, hadis. Maka kalam Allah adalah dahulu. Sehingga tidak bisa disifati ada takdim, ada takhir. Enggak ada bina. Enggak ada ini imam ini ini ini fa'il, ini fi'il, ini fa'il. Kemudian itu maf'ul, enggak ada seperti itu, enggak ada i'rab. Akan tapi kalam Allah adalah dahulu tanpa suara, tanpa huruf. Kemudian di sini ada pembahasan dahulu sebelum kita berbicara bagaimana Allah bagaimana bisa mendengar sesuatu yang tidak bersuara. Terlebih dahulu kita kita matangkan masalah kalam ini. Di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati Allah maha bicara tapi bicaraan Allah, pembicaraan Allah adalah tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Sebab kalau suara itu hadis, ah, dan masuk arat nanti. Ada diam, ada su ada suara dan sebagainya. Baru tanpa takdim tanpa akhir. Maka kalam Allah adalah tidak dengan suara. Di sini ada perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilati yang mereka mengatakan bahasanya Allah Maha bicara dan kalamullah adalah bukan gadim, tapi kalamullah adalah hadis baru. Dan kaum Mu'tazilah dengan ungkapan semacam ini tidak menjadi kafir. Karena menurut kaum Mu'tazilah bahwasanya yang dimaksud Allah punya kalam adalah Allah khalaqal kalama fi ghairihi Allah, fi Jibril fi lisani Rasulillah. Maksudnya kalam itu menurut kaum Mu'tazilah adalah Allah menciptakan kalam fi ghairihi di di selain Allah. Maka berbicara lidahnya seorang muslim dengan kalamullah. Maka benar dan tidak disalahkan Mu'tazilah waktu mengatakan kalamullah hadis. Baru. Tapi kita tidak seperti itu. Kita punya keyakinan kalamullah qadim. Karena kalamullah bukan itu. Memang kalamullah. Kalamullah bukan yang terucap ini. Ya kalamullah mahfud bil alsun. Malfud bil alsun mahfud fis sudur, maktub fis sudur seperti katakan Imam Ghazali. Ya kalamullah itu yang bila sautin wal harfin ya memang ditulis di buku, dihafal di dada para kaum um, um, orang-orang ahli iman dan juga diucapkan oleh lidah-lidah hamba Allah. Tapi kalamullah bukan itu. Tapi kalamullah yang dimaksud di sini adalah kalam yang ada pada Allah, kalam sifat Allah Subhanahu wa taala yang dahulu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa ikrab, tanpa bina, tanpa dahulu, ada tidak ada yang dahulu, kan tidak ada yang takhir. Kan. Kaum Mu'tazilah dengan ungkapan kaum Asyairah itu bingung. Bagaimana ada kalam semacam itu? Masa ada omongan tanpa tanpa suara dan tanpa huruf? Maka kaum Asyairah membuat contoh. Bukan menghiaskan Allah dengan makhluk. Contohnya adalah seorang manusia mempunyai kalam nafsi Manusia punya lintasan-lintasan di dalam hati. Dan Dalam waktu sesaat saja kita bisa berbicara banyak tentang banyak hal di hati kita. Hmm? Saat ini pun kita berbicara dengan hati kita bermacam hal. Nah, kebayang setelah itu bahwasanya ada kalam naf nafsi. Dan kita tidak mengatakan Allah punya kalam nafsi seperti kalam nafsi kita. Kita tidak mengiaskan khalik bil makhluk. Khujjah ihtijajnya ikhtijatnya, berhujahnya kaum asyairah dengan kalam nafsi yang ada padamu, wahai manusia yang punya kalam nafsi, kalam di dalam hati yang nggak pakai huruf kan? Kita berbicara panjang di dalam hati kita, menginginkan saya ingin ini, ingin itu. Ah, itu bila sautin wala harfin, tidak ada surat. Jadi berhujahnya kaum asyairah dengan menyebutkan adanya kalam nafsi ini bukan mengiaskan khalik Allah dengan makhluk, tidak. Akan tapi untuk membuktikan bahwasanya ada kalam yang bila sotin wala harfin wala takdimin wala tahim. Kalau sampai begini sudahlah jelas. Hujannya kaum asyair bahasanya memang betul ada kalam yang tanpa suara tanpa huruf. Kita pun meyakini dalam diri kita ada kalam. Innal kalama la fil fuadi. Wa inna jumi'ilal lisanu alal kalami dalil. Kalam sesungguhnya di dalam hati tapi lidah ini adalah hujah. Menunjukkan apa yang ada di dalam yang ada di dalam hati lebih banyak dari yang bisa diungkapkan oleh lidah. Dan kadang tidak kalam tidak harus diungkapkan dengan lidah tapi ditulis. Kita pernah menulis surat tidak diucapkan juga kan tanpa suara, tapi dengan huruf sah saja. Dengan huruf saja kita menulis. Bahkan juga tanpa huruf, tanpa suara. Apa namanya? Isyarat. Omongan juga ada pemahaman. Jadi kaum Asyairah betul-betul menggunakan akalnya untuk untuk sampai ke pemahaman yang benar tentang kalamullah. Jadi bila sotin wala jadi Jadi disinilah perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilati bahwasanya Mu'tazilah waktu mengatakan bahwa kalamullah itu hadis membela ketauhidan mereka dan tidak dikatakan kafir karena menurut kaum Mu'tazilah bahwasanya kalamullah yang dimaksud Allah berbicara adalah Allah menciptakan kalam di selain Allah. Sehingga berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kaum Asy'ariyah tidak berbicara tentang kalam sifat Allah Subhanahu wa taala qadimah azaliyah bila sautin wal harfin yang tanpa suara tanpa huruf. Tapi ketahuilah bahwasanya kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya tidak mengatakan tidak percaya adanya kalam nafsi tidak percaya akan adanya kalam nafsi, akan tapi mau tidak mau mereka pun harus mengakui kalam nafsi dengan cara yang berbeda. Mereka harus mengakui adanya kalam nafsi dengan cara yang berbeda. Baik. Tadi kita kita masih di dalam sama basar dulu. Akan kita singgung, jangan lupa, jangan ketinggalan. Bahasanya kaum Mu'tazilah, mau tidak mau mereka harus mengakui kalam nafsi dengan cara yang berbeda. Kita kembali kepada sama basar. bahasanya Allah, Maha mendengar sesuatu eh, zat atau sesuatu suara. Dan Allah bisa melihat suara dan melihat zat. Takluknya dengan segala yang ada. Pertanyaan adalah mungkinkah kita mendengar sesuatu yang tanpa suara? Tanpa huruf? Hujah yang paling kuat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Musa alaihi Nabi Musa dan Rasulullah pernah berbicara langsung dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan bahasanya Allah berbicara bila sautin wala harfin wala taqdimin wala takhirin. Dan Nabi Muhammad faham. Sehingga kita pun juga akan faham kalau kusyifa annal hijab kalau dibuka hijab kita akan faham kalamullah yang bila sautin wala harfin. Jadi itu nanti fil jannah insyaallah. Amin. Jadi begitu. Jadi bukti bahasanya ada kalam itu bisa. Jadi ada seseorang Nabi Muhammad faham kalam padahal kalam itu bila saut wala har. Jadi kalamullah Nabi berdialog panjang dengan Allah dalam kisah Isra Mi'raj. Dan Nabi Musa alaihissalam yang diajak bicara oleh Allah waktu Nabi Musa di bukit Tursina, Allah berbicara dengan kalam qadim. Kalam qadim. Azali bila saut wal harf. Di sini menunjukkan bahasanya mungkin seorang hamba itu mendengar sesuatu yang tanpa suara dan tanpa huruf. Inilah kaum Asy'ariyah mengatakan bila sautin wal harfin. Baik, selesai. Bahasanya itu kalamullah dan jangan dikatakan kalamullah saut. Kalau kalamullah saut sementara itu kita katakan kalam qadim, maka menjadilah kalamullah adalah hadis karena saut adalah hadis. Lembaran Quran adalah hadis baru. Kecuali dinukil dari Imam Ahmad Ibn Hanbal di saat Eh, berurusan dengan orang-orang yang sesat menyesatkan sehingga muhammad sampai ke bahasa Al-Qur'an adalah kalamullah qadim. Akan tapi ketahuilah bahwa adapun Quran lembaran kertasnya adalah hadis baru. Dan dituliskannya Al-Qur'an di kertas itu adalah baru. Baru. Jadi al-kalimat al-munazzalah ala Sayyidina Muhammad SAW adalah baru. Dalam hal ini ada ada perbedaan pendapat. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Apa maknanya sekaligus lafadznya? Jawabnya adalah maknanya dan lafadznya. Inilah yang menunjukkan tentang kalam nafsi. Jadi adalah Al-Quran munazzal. Kalamullah. Akan tapi ini menunjukkan kepada kalamullah yang namanya kalam nafsi. Adapun yang ditulis di mushaf itu adalah baru. Hadis. Karu bagaimana akan kita katakan kodim dahulu dan dahulu yang kemarin dicetak dan baru ditulis dikoreskan seperti itu. Akan tapi ini semuanya menunjukkan tentang kalam al-qadim, kalamullah al-qadim. Sama, maka dari itu bahasa sederhananya Imam Ghazali kalamullah al-qadim al-azali hada maktubun bis sutur ditulis di sini. Kalamullah al-qadim maktubun fis sutur mahfudun fis sudur malfudun bi alsunin nas diucapkan oleh lidah kalau kita bacakan kul wallah baru saya ucapkan ini akan tapi kalamullah yang aku ucapkan kalamullah yang aku ucapkan kalamullah yang aku tulis adalah qadim qadim baik kaum mu'tazilah tidak mengakui adanya kalam nafsi. Maka dari itu kaum Mu'tazilah mengatakan kalamullah hadis. Jadi tidak dikatakan kafir waktu kaum Mu'tazilah mengatakan kalamullah hadis. Karena kalau tidak tidak mengakui seperti yang diyakini oleh kaum ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Bahasanya Asy'ariyah mengatakan ada kalam yang qaimah bidatihi ta'ala. Qadimah, sifat qadimah. Tapi Mu'tazilah mengatakan Allah yakhluqul kalam fi ghairihi Allah menciptakan kalam di selain Allah Subhanahu wa taala. Di, di misalnya di lidahnya orang-orang yang beriman maka berucaplah tentang kalam Allah. Maka benar dan tidak disalahkan kalau orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kalamullah itu adalah hadis. Kalamullah adalah hadis. Kaum Mu'tazilah tidak mengakui apa yang dikatakan oleh kaum Asy'ariyah adanya kalam nafsi atau kalam yang bila harf kalau bagi manusia namanya kalam nafsi. Kalau bagi Allah, maksudnya nafsi maksudnya nisbat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan nisbat kepada makhluk seperti kita. Artinya ada kalam yang tanpa suara dan tanpa huruf, tanpa bina, tanpa i'rab, tanpa takdim, tanpa takhir. Kalamullah. Perbedaan itu di sini. Mu'tazilah tidak mengakui adanya kalam yang namanya kalam yang tanpa suara, tanpa huruf. Sehingga Mu'tazilah mengatakan kalamullah adalah hadis dan tidak salah dalam hal itu. Karena keyakinan mereka seperti itu. Tapi kita ahli sunnah jamaah, jamaah mengatakan Allah adalah qaimah bidati ta'ala, maka harus kita mengatakan kodim. Jadi perbedaan kita mengatakan kodim dan kaum Mu'tazilah mengatakan hadis ini rupanya dari cara pandang yang berbeda. Maka di saat kita saling menyalahkan di sini akan menjadi salah. Tapi ingat kaum Mu'tazilah tidak bisa keluar. Ternyata dari kalam nafsi tadi kalam yang bila sotin wala harfin Sebab diam-diam Mu'tazilah itu mengakui dengan cara yang lain. Di bab iradah disebutkan pada pertemuan yang lalu, menurut kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ari asy'ariyati bahwasanya iradah bukanlah amr. Ingat bahwasanya iradah bukanlah amr. Amr adalah lain bukan iradah. Artinya ada sesuatu ya. Tidak semua yang diperintahkan oleh Allah ternyata dikehendaki terjadi oleh Allah. Seperti Allah memerintahkan iman kepada eh, kepada Abu Jahal. Perintah iman, ada amr. Akan tapi kenyataannya Abu Jahal tidak ber, beriman. Berarti amr Allah memerintahkan tapi Allah tidak menghendaki. Jadi Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman. Maka menurut akidah kita ahli sunnati wal jamaati, amr bukanlah iradah. Tapi ternyata kaum Mu'tazilah mengatakan amr wal iradah. Amr adalah iradah. Jadi yang Allah perintahkan Allah kehendaki. Amr huwa iradah. Baik kemudian di dalam masalah kalamullah maka di sini uh, kalau Mu'tazilah itu tidak mengatakan adanya kalam yang bila suatin wala harfin akan tapi diam-diam mereka mengakui secara langsung yaitu di saat mereka berkata begini kalau uh, perintah kalau bentuknya adalah perintah kalau beruntuk bentuknya adalah e, perintah, perintah atau larangan, maka itu ada hubungannya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Iradah, kalau ada perintah, kalau ada perintah Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, kalau ada perintah, maka itu apa namanya? Kalam kalamullah itu kalau itu bentuknya khobar, berita, maka itu ada hubungannya dengan ilmu Allah. Tapi kalau kalamullah ada sangkut pautnya dengan perintah, maka itu adalah iradah Allah. Coba. Ini sedikit pelik, mohon di, dipahami. Supaya kita tidak. Jadi kalamullah, kalamullah, kalau beruta berita, isinya berita, berarti kalau memberitakan berarti Allah, pengetahuan Allah. Allah memberitakan. Tapi kalau Allah yang isinya perintah berarti adalah iradah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahasanya iradah ada bila sautin wal harfin. Maka sebetulnya kaum Mu'tazilah itu ya diam-diam memilah di situ. Ada kalam yang memang tidak terucap. Jadi kalau Allah memerintahkan itu sebetulnya di dalam perintah itu sendiri ada apa itu? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya dia sebetulnya dia dia mendekat kepada pendapat kaum kaum Asy'ariyati, kaum Asy'ariyati. Lah kalau kalamullah itu yang berita-berita berupa berita, ya berita tentang cerita nabi-nabi terdahulu atau cerita tentang hari kiamat. Maknanya apa? ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berkenaan dengan ilmu Allah dan ilmu Allah itu gimana? Qaimah bidati ta'ala. Qadimah azaliyah. Orang Mu'tazilah pun mengatakan Allah Maha tahu dari dulu, dari dulu, dari dulu. Sama. Allah tahu tentang hari kiamat? Tahu atau tidak? Tahu tentang surga neraka. Allah tahu. Jadi ilmu Allah itu dah dahulu. Kemudian diwujudkan dalam bentuk berita. Lah beritanya sekarang al atau mal-Qari'ah. Ada berita. Dibacakan, dikeluarkan berita itu waktu Nabi Muhammad diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini memberitakan tentang apa sih? Tentang ilmu Allah. Ilmu Allah kapan adanya? Dahulu dan dahulu dan dahulu. Jadi ternyata diam-diam ya. Mu'tazilah yang mengatakan ini adalah memang pelik ya ada sedikit ya ini. Bahwasanya Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah memang ini yang diucapkan adalah hadis karena ada Quran ditulis hadis. Tapi ternyata ini menunjukkan sesuatu yang mereka sendiri mengakui bahasanya itu adalah dahulu. Ilmu Allah, khabar berita. Berkenaan tentang perintah misalnya. Allah memerintahkan si fulan. Aqimus sholata lakukanlah so. Sholat laku sholatlah Rasulullah. Sholatlah sahabat Nabi. Sholatlah kita semuanya. Baik, ini perintah. Dan ketahuilah di saat Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat lalu sholat. Memerintahkan kita lalu kita sholat. Itu ada hubungannya dengan irodah karena Mu'tazilah mengatakan perintah adalah kemauan Allah. Dan Allah berkehendak mulai kapan? Dari dahulu dan dahulu. Sementara iradah dalam pembagian kita semuanya adalah soluhi qadim dan jiziko qadim. Dahulu. Jadi iradah Allah dahulu. Dan bukan kalimat yang tertulis itu. Bukan bila sot dan bila sotin wala harfin. Ini adalah. Jadi ternyata diam-diam kaum Mu'tazilah itu pelan-pelan melalui cara yang berbeda akhirnya bertemu dengan kaum Asyairah. Tidak bisa mengingkari apa yang dikukuhkan oleh kaum Asyairah. Hanya kaum asyar langsung to the point dibagi bahasanya kalamullah tu bila sautin wala harfin wala taqdimin. Kemudian setelah itu ada iradah bukanlah amr kita. Amr syai. Iradah syai akhar. Amr adalah satu hal, iradah adalah hal yang berbeda. Sehingga kita mengatakan iradah Allah bukanlah amr Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Allah menghendaki sesuatu yang diperintahkan. Allah menghendaki sesuatu yang tidak Allah mengendaki sesuatu. Ada sesuatu yang diperintahkan lalu Allah kehendaki. Ada sesuatu yang diperintahkan Allah tidak mengendaki. Ada sesuatu yang Allah tidak perintahkan tapi Allah mengendaki. Ada yang Allah sesuatu yang tidak diperintahkan Allah tidak mengendaki. yang kita bahas kemarin. Ini baik. Jadi itulah perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilati. Sehingga memang kaum Mu'tazilah adalah dhal, apalagi nanti dengan berkenaan dengan ru'yatullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ini ada pembahasan insyaallah kita bahas pada pertemuan akhir nanti. Kemudian di sini ada ada yang memancing di air keruh. Di saat kita membahas masalah ini ada yang memancing di air keruh. Yaitu orang Nasrani pernah ini termasuk debat yang dihadirkan oleh kaum Nasrani untuk mengkaburkan pemikiran kaum muslimin di saat mengatakan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sayyidina Isa ibn Maryam itu adalah Rasulullah wa kalimatuhu. kalimat kalimat ini disubhah, dirancukan oleh sekelompok kaum kaum Nasrani dan diikuti oleh pemikir-pemikir bebel dari kaum muslimin. Sehingga seolah-olah diskusi yang masuk akal. Dikembalikan ke dalam pemahaman Asy'ariyah. Kalamullah apa tadi? Qadim atau hadis? Qadim, syahid. Maka dari itu lihat di Al-Qur'an disebutkan. Innamal Masih bin Maryam Rasul Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimah kalimatuh. Disambungkan kalimat Allah adalah kalamul kalamullah. Berarti namanya Isa adalah qadim, bukan bukan makhluk karena Isa adalah kalimatuh. Wah ini adalah subhat dan memang sebagian dari dari orang Islam yang gantung kepada pemikiran barat ini ke bawah dan ini sempat terjadi diskusi panjang pada zaman itu. Sehingga kalimat kalimatuhu Al-Qur'an menyebutkan baik jadi benar bahwasanya Yesus <laughs> Nabi Isa adalah kalimat Allah. Dan kalimat kalimat Allah dikukuhkan oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Qadim. Berarti dia bukanlah makhluk, bukan yang diciptakan. Isa adalah bukan diciptakan Akhirat artinya apa? Segala yang bukan diciptakan adalah dia adalah dahulu dan dahulu. Dan di dalam diri Isa adalah sifat-sifat ketuhanan dan dia adalah Tuhan. Wow. Ini pemikir-pemikir bahlul dari orang kaum muslimin ke bawah. Iya juga nih. Padahal disebabkan eh, padahal yang dimaksud dengan kalimatullah di sini adalah bukan kalimatullah itu akan tapi kalimatullah dengan kun diciptakan adalah tidak dengan proses yang wajar akan tapi dengan kehendak Allah kun fayakun maka jadilah jadi bukan kalimat Allah lalu dikatakan seperti kalam kalamullah yang qadim. Itu sebetulnya yaitu pengen pengen memanfaatkan sebuah diskusi, sebuah perselisihan sehingga dijadikan pendukung eh, mencari mencari-cari hujah yang bukan hujahnya. Itu loh. Dan ini terjadi dan banyak dari penulis-penulis kaum muslimin yang ter uh, yang tergoda dengan ini semuanya. Sehingga uh, menjadikan bahwasanya uh, perbedaannya antara Injil dengan dengan Isa seperti Al-Qur'an dengan Nabi begitu. Injil dengan Isa seperti Quran dengan Nabi, macam-macam. Jadi ada pokoknya bermanyak termasuk di antara yang paling di, dikencangkan diangkat adalah ini. Untuk mengatakan untuk mengukuhkan bahwasanya Yesus adalah tidak diciptakan dan dia adalah tuh Tuhan. Memang menurut Al-Qur'an Allah dan dibatalkan itu. Makanya kafir mereka jelas kafir. Baik, ini adalah beberapa hal yang ada di dalam diskusi-diskusi akidah. Baik, kita sudah sangat jelas bahwasanya akidah kita adalah ahli sunnati wal jamaati. Selesai bahasanya Allah adalah maha berbicara. Dan bicara Allah adalah bila sautin, wala harfin, wala takdimin, wala takhirin. Baik, ini saja insya Allah yang bisa kita hadirkan dan ke depan kita sudah akan memasuki kepada eh, sifat-sifat uh, sifat -sifat yang lainnya misalnya burhan kaunu fi'lil mumkina tarki ada adapun nanti kalau sifat kita sifat ma'ani kemudian sifat maknawiyah hujahnya sama tidak perlu dibahas hanya mungkin kita tekankan bagaimana sebagian ulama mengatakan sifat kita adalah 13 sebagian mengatakan harus 20 13 dengan ke-20 adalah tambahannya dengan tujuh sifat itu semuanya tidak terlalu berat kilafnya tidak terlalu penting adalah dari kudrah menjadi kaunuhu qadiran iradah kaunuhu muridan kalaman gonhu mutakalliman dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang harus kita fahami juga nanti sebetulnya di dalam hal ini ada banyak tentang bagaimana Allah bisa dilihat atau tidak nanti. Allah bisa dilihat atau tidak. Kalau kita kembalikan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitsli syai'un. Kemudian zat Allah qadimah azaliyah wujud, qadim sifatun qadimatun azaliyatun. Maka Bagaimana Allah bisa dilihat? Tidak. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Itlaqan. Termasuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj pendapat yang dikukuhkan dari pakar akidah ahli sunnati wal jamaati, Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, tapi melihat dengan mata hatinya. Memang dalam ini ada khilaf dan kita ngerti siapa yang berbeda dengan hal ini. Imam Nawawi mengatakan, Nabi Muhammad melihat Rasulullah dengan mata kepala beliau sendiri. Imam Bukhari, Qadi'iyat, Imam Al-Farra. Kita juga mengerti. Cuman Imam Nawawi adalah pakar dalam urusan fikih. Qadi'iyat pun adalah juga uh, bukan. Jadi akan tapi urusan akidah kita kembalikan kepada pakar. Akidah kita harus jujur. Jangan mengambil seenaknya sendiri menurut hawa nafsu tidak. Dan kita tidak meremehkan Imam Nawawi. Itu adalah imam fikih kita. Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Farrah dan Qadhi Iyad mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah di dunia. Waktu Isra Mi'raj. Dijawab oleh jumhur ulama akidah ahli sunnah wal jamaah tidak. Nabi Muhammad tidak melihat Allah di dunia. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah tidak bisa dilihat di di dunia. Akan tapi khilaf ini harus kita hadirkan. Makanya kalau tiba-tiba ada seorang ustadz yang mengatakan Allah bisa dilihat ya. Itu menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Qadhi Iyad, Imam Al-Farra, eh? dan Imam Baghawi. Qadhi Iyad, Imam Farra. Jadi ini adalah pendapat akan tapi lihat dikukuhkan karena apa? Di dunia kita adalah menggunakan di dunia pandang kita adalah dengan mata. Kita memandang dengan ma mata di dunia. Sudah jelas. Adapun pandangan kita di akhirat nanti apakah dengan mata semacam ini wallahu alam besok. Bagaimana cara pandang kita nanti di akhirat? Yang jelas di Indonesia, <laughs> di Indonesia, di dunia ini kita melihat adalah perlu apa? Perlu alat bantu. Apa namanya? Mata. Dan mata ini adalah butuh tempat. Maka apapun yang dilihat oleh mata harus mengambil satu tem tempat. Kalau dia tidak mengambil tempat, bisa melihat atau tidak mata kita? Tidak bisa melihat. Karena kita melihat dengan mata ini jelas. Berarti yang dilihat oleh mata kita harus berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan berarti harus ngambil posisi atau tempat. Sehingga posisinya berhadapan-hadapan. Berarti kalau Allah bisa dilihat, Allah mengambil satu tempat. Membatalkan akidah yang kita yakini, bahasanya Allah tidak butuh tempat. Dan Allah tidak berada di mata angin. Maka dikukuhkan oleh kaum ahli sunnati wal jamaati yang dikukuhkan, ingat. Jadi belajar itu tidak boleh sepotong-sepotong, nanti seenaknya sendiri. Maka akidah pun ternyata ada khilaf di situ. Ternyata akidah akilus sunnah yang wal yang dikukuhkan Allah tidak dilihat di dunia. Karena di dunia kita melihatnya masih dengan mata kepala ini. Dan Nabi melihat dengan hatinya. Maka dzabal fuad, maka dzabal fuadu Tidak dusta hati yang melihat roh Allah Subhanahu wa taala dan itu benar Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak bisa dilihat. Berarti kalau di dunia kita dengan kaum Mu'tazilah sepakat. Tidak bisa dilihat. Cuman pun di akhirat ada perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh ahli iman di surga nanti. Dan kaum Mu'tazilah mengatakan tidak bisa dilihat. Tidak bisa di, dilihat. Sebetulnya pengingkaran kaum Mu'tazilah sendiri juga berdasarkan hujah. Yang mereka yakini bahasanya pemahaman kaum Mu'tazilah melihat adalah dengan alat. Jadi kalau nanti dilihat, maka tentu Allah akan mengambil tempat. Surga pun juga tempat menurut kaum Mu'tazilah. Jadi waktu Mu'tazilah mengingkari melihat Allah di surga, bukan karena mengingkari zatnya Allah itu ada. Tapi ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Itu yang diinginkan oleh kaum Mu'tazilah. Sehingga kaum Mu'tazilah kekeh Allah tidak bisa dilihat biarpun di surga. Allah tidak bisa dilihat biarpun di surga itu menurut kaum Mu'tazilah. Karena khawatir dengan keyakinan yang dibangun bahwasanya Allah bisa dilihat di surga nanti ada keyakinan Allah ber, bertempat. Sampai digambarkan hadis Tapi kau akan meli, seperti melihat rembulan bukan melihatnya lalu rembulan mengambil tempat. Akhirnya orang beriman nanti tapi dari segi bahwasanya semuanya bisa melihat Allah dan tanpa berdesak-desakan. Kalian bisa melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Jadi yang dimaksud bisa melihatnya yang tanpa berdesak-desakan bukan e, disamakan bahasanya Allah seperti rembulan tempatnya di sana lalu berhadapan-hadapan. Berarti mengambil tempat, tidak semacam itu. Dan hujah tentang Allah bisa dilihat menurut ahli sunnah wal jamaah juga banyak. Cuman agar kita sedikit terendah bahwasanya perbedaannya adalah perbedaan keyakinan yang sangat mendasar tujuannya adalah tanzih Rabbil Alamin untuk mensucikan Allah. Kaum Mu'tazilah di saat mengingkari ru'yatullah fil jannati karena ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tempat dari keserupaan dengan makhluknya. Akan tetapi kaum ahli sunnati wal jamaati berdasarkan dengan hujah-hujah syariah yang ada bahasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat adalah dengan cara yang Allah lebih tahu. Bagaimana caranya? Nanti kalau sudah masuk surga kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala karena hukumnya bukan hukum di dunia. Hukumnya akan berubah semuanya. Hukumnya akan berubah, hati berubah, ini berubah, semuanya berubah. Dan nas Al-Quran menyebutkan dan hadis Nabi SAW juga banyak tentang masalah ru ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti oleh Imam Sanusi juga dibahas dengan hujah-hujahnya. Ini hanya kami isyaratkan saja karena kita akan menutup sifat-sifat tersebut. Bahwasanya ada perbedaan di antara para ulama. Bahwasanya tujuannya ternyata mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akan tapi tetap kaum Mu'tazilah adalah salah dalam hal ini, yang benar adalah kaum Ahli Sunnati wal Jamaati. Cuman kita tidak pernah mengkafirkan kaum Mu'tazilati. Imam Ghazali sendiri dalam Al-Qawaidul I'tiqad juga mengatakan kaum Mu'tazilah tidak sampai dikafirkan. Tidak sampai kafir. Kaum Mu'tazilah tidak sampai ka kafir. Dan juga nanti akan kita bahas beberapa kaidah di dalam akidah seperti lazimul madhab laisa madhaban. Mu'tazilah meyakini sesuatu akan tapi lazimnya adalah seperti ini. Maka tidak bisa kita jadikan itu madhab. Baik ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan sedikit demi sedikit. Kembalilah kepada nas ya. Kepada nas kita hafal bahasa sifat-sifat Allah semacam itu. Kita mencoba memahami secara detail. Ada beberapa kitab akidah yang lebih luas lagi. Imam Sanusi punya syarah kubro, Imam Sanusi punya ini, si Sanusi punya syarah sendiri. Kemudian ada hasyahnya ada suki punya hasyah hasyah akidah. Kemudian nanti Imam Bajuri. Imam Bajuri adalah Syekhul Islam, Syekhul Azhar. Syekhul Azhar, Imam Al-Bajuri adalah Syekhul Azhar yang menarak mau. Jadi di Azhar dulu Syekhul Azhar. Jadi kepala ulamanya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Asy'ariyah. Jadi kalau cari ulama Asy'ariyah itu adalah bertabar bertembaran di penjuru dunia. Jadi memang aslinya dunia ini dikuasai oleh ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Ada pun muncul yang mujassimah baru ini, mujassimah mujasinya yang mengatakan Allah di atas langit, di atas arsy dan sebagainya ada ulama akhir zaman dan jumlahnya adalah bisa dihitung dengan jari. Yang besar adalah ulama kita ahli sunnatul Jamati asy'ariyati. Ada suatu ketika waktu kami menyampaikan bahasanya Nabi Muhammad tidak melihat Allah di dunia. Tiba-tiba ada yang marah. Loh kenapa kok kamu marah? Wong mengatakan jumhur ulama akidah ahli Sunnah wal Jamati. Dan rupanya dia pun mengatakan Allah meli Allah dilihat oleh Nabi Muhammad tidak mengerti siapa koilnya. Hanya ikut-ikutan saja. Tidak. Kalau saya tahu koilnya adalah Imam An-Nawawi dan Qadiyat. Tapi jumhur lama akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Makanya jangan buru-buru dengan hal semacam ini. Baik, semuanya perlu belajar dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Kalau mengatakan Allah bisa dilihat di dunia, semoga adalah tidak menjadi satu sebab mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khilaf antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dan khilaf beliau dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, dusta yang mengatakan Allah dilihat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah dilihat oleh Nabi Muhammad. Sahabat Nabi, dua sahabat Nabi berbeda. Siti Aisyah mendustakan yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah. Sementara Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah. Ditemukan rupanya dua makna, dua, dua perbedaan ini. Maksudnya, menurut Siti Aisyah, dusta yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah dengan matanya. Benar kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya. Jadi melihat menurut Ibnu Abbas adalah dengan hatinya, tidak melihat menurut Siti Aisyah adalah dengan mata mata kepala dan itulah terjadi khilaf di dalam madhab kita ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya dan semoga Allah memberikan kepada kita, kita keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.